Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-59, sekarang kita akan memasuki permasalahan jahiliyah yang ke-50 atau yang ke-61 dan yang ke-60. 6. Itu permasalahan jahiliyah yang ke-60 dan 61. Yang mana dua permasalahan ini pada asalnya saling melengkapi karena itulah perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu mereka membuat atau membikin membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran. Jadi kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala namun mereka mendustakannya atau mereka membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan nampak jelas nanti pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab al najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih Al-mas'alatan as-sittuna wal hadiyatu was-sittun. Dua permasalahan yang ke-60 dan 61 iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa takdzibu bil haqqi. Jadi permasalahan yang ke-60 dan 61 ini adalah termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah iftira'ul kadhibi, membikin kedustaan 'ala Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala wa takdzibu bil haqqi dan mendustakan terhadap kebenaran. Jadi kebenaran datang didustakan oleh mereka. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takdzibu bil haqqi min tariqati ahli jahiliyah min tariqati ahli al-jahiliyah dan berdusta atau mendustakan terhadap kebenaran merupakan metode prinsip jalannya orang-orang jahiliyah. Naam sebagaimana hadis yang sering kita dengar berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya mempersiapkan tempat duduknya di neraka billah hadis yang sahih rawi Ahmad dan hadisnya Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar" Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka walinya billah. Naam. Jadi memang keadaannya berbahaya dan ngeri sekali keadaannya warakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Nah, perlu diperhatikan. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu perkara yang sangat besar. Nah, kita lihat sini mislu maqalu seperti apa yang mereka ucapkan lama kanu yatufuna bil baiti uratan ketika mereka nah bertawaf berkeliling di Ka'bah dalam keadaan telanjang qalu an hadhihi waqa'ah kemudian mereka berkata mengenai perbuatan yang sangat keji ini wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha perhatikan mereka mengatakan kami menjumpai keadaan seperti ini, bapak-bapak kami seperti ini keadaannya. Keliling ke Ka'bah atau keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang dan Allah taala yang merintahkan kita dengan perbuatan seperti ini. Nah, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perkara yang Allah taala tidak memerintahkannya. Nah, karena dahulu orang jahiliyah barakallahu fikum ketika mereka berkeliling tawaf di keliling Ka'bah mereka telanjang. Nah, al-yauma bada Al-yawma yabdu ba'duhu wa kulluh wa ma bada minhu falahu hilluh kata mereka. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya karena telanjang. Nah, dan yang nampak darinya maka tidak aku halalkan maksudnya kalau nyentuh atau misalnya melihat tidak dihalalkan. Jadi mereka masih nah fokusnya fokusnya apa? keliling. Dalam artian tawaf ke tawaf tawaf Ka'bah tersebut namun dalam keadaan telanjang, orian karena mereka berkeyakinan pakaian mereka yang mereka bawa itu adalah pakaian yang kotor, penuh dengan dosa. Jadi ketika mereka hendak keliling atau tawaf Ka'bah tersebut, mereka terlanjang. Al-yauma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau seluruhnya. Dan yang nampak darinya maka tidak aku halalkan. Nah, tidak aku halalkan darinya. Syahidnya barakallahu fikum mereka tawaf keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang dan mereka menyandarkan itu adalah perintah Allah taala. Allah musta'an. Kita lihat di sini, wa hadza minal kadhibi, ini merupakan kedustaan 'ala Allah terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba. Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan? Wa yaquluna 'ala Allah kadhiba wa hum ya'lamun dan mereka berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kedustaan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Naam. ma yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Hanya saja orang yang membuat kedustaan adalah orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa ulaika humul kadhibun. Dan mereka adalah orang-orang yang pendusta atau mereka adalah orang yang berdusta. Naam. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba. Hadha halalun wa hadha haram. Litakhtaru 'ala al-kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala al-kadhiba la yuflihun. Jangan kalian berucap atau jangan kalian berbicara. Naam. Lima tasifu al-sinatukumul kadhib terhadap apa yang dimunculkan dari lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan ini adalah haram. Untuk kalian membuat perkara atau membuat kedustaan terhadap atas nama Allah Subhanahu wa taala. al kadziba dengan sebuah kedustaan. Innal ladzina yaftaruna 'ala al-kadziba, sesungguhnya orang-orang yang mereka berupaya membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan beruntung. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Naam. Wa kadzalika alladziina yaftaruna al kadziba 'ala ar-rasul. Demikian pula orang-orang yang mereka membuat dustaan. Yang mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan cara membuat hadis palsu, memalsukan hadis atau yang semisalnya, membuat artikel-artikel yang palsu yang na barakallahu fikum disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semisalnya Hati-hati barakallahu fikum. Apalagi sekarang lagi semarak, lagi marak-maraknya dalam artian yang dikenal dengan medsos atau media sosial atau sosmed. Nah, barakallahu fikum sosial media. Eh, sekarang banyak mereka yang mungkin nah barakallahu fikum memposting artikel atau mengirim artikel tanpa melihat apakah hadisnya sahih ataukah enggak. Yang penting isinya targhib tarhib isinya adalah dorongan dan anjuran dalam beribadah mereka nukilkan mereka sebarkan hati-hati barakallahu fikum dicek dulu Apakah hadisnya sahih atau palsu? Kalau seandainya kita menyebarkan artikel tersebut dalam keadaan hadisnya palsu, hadisnya hadis yang lemah misalkan, hadis yang nah barakallahu fikum tidak ada asalnya kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah, dikhawatirkan kita ikut mengembangkan hadis palsu padahal ancamannya berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah termasuk perkara yang sangat berbahaya, termasuk dosa besar yang sangat berbahaya. Naam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Allah musta'an. Annahu ja'a anhu kadza min al-ahadits. Nah, ya, perhatikan contohnya ini. Eh, jadi orang yang bikin dustaan mengatakan bahwasanya telah datang dari Rasulullah seperti ini berupa hadis-hadis. Wahya kadhibun dalam keadaan dia dusta. Seperti misalkan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, misalkan. Dan menisbahkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hati-hati barakallahu fikum. Naam. Maka hati-hati seperti itu. Karena itu nanti termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ancamannya berat, ancamannya neraka, ancamannya tempat duduk di neraka barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Walladhi يحدث بهذا min ghairi tawassukin wa min ghairi tasabbutin yakunu ahadal Maka barang siapa yang menceritakan atau membuat hadis seperti ini tanpa ada nam tawassukin tanpa ada unsur yang na barakallahu fikum menguatkan atau mensikahkan atau na barakallahu fikum hadis tersebut adalah hadis yang na barakallahu fikum yang sahih wa min ghairi tasabbutin tanpa dicek kembali maka menjadilah orang tersebut salah satu di antara para pendusta. Walihada ja'a fi sahih, oleh karena datang dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin, barang siapa yang nah barakallahu fikum menceritakan dariku dengan sebuah hadis atau menyampaikan dariku dengan sebuah hadis wa huwa yara annahu kadhibun dan bahwasanya dia tahu Eh, bahwasanya hadis tersebut adalah dusta, fahuwa ahadul kadzibin. Maka dia orang tadi yang menceritakan dengan hadis palsu atau hadis dusta tadi, barakallahu fikum maka dia termasuk salah satu daripada pendusta. Salah satu daripada para pendusta. Wa hadza min hirfati ahli jahiliyah. Inilah termasuk kerjaan nama atau kemahiran atau kerjaan orang jahiliyah kebiasaan orang-orang jahiliyah annahum yaftaruna 'ala Allahil kadhiba bahwasanya mereka membikin perkara-perkara membikin na'am barakallahu fikum kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala haitsu za'amu anna Allah amarahum bi kashfil 'aurat fi tawaf yang mereka beranggapan berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk apa menyingkat aurat atau membuka aurat ketika tawaf wa harramu ma halallah dan mereka menghalalkan perkara yang Allah telah halalkan wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadza dan mereka beranggapan bahwasanya Allah taala mensyariatkan untuk mereka seperti ini. Wa qala alladziina wa qala alladziina asyraku Allahu ma min dunihi min syai'. Wa qala alladziina asyraku Allahu ma min dunihi min syai'. Dan berkata orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, "Lau Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ma min dunihi min syai'." Niscaya kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lausha Allahumma asrokna. Kalau seandainya Allah Taala menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan katanya. Lausha ar-Rahmanu ma'abatnahum. Kalau seandainya Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih itu menghendaki niscaya kami tidak akan menyembah mereka, tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu kadhibun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah jalla wa'ala ala arsala rusula. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul li'inkari mahum alaih, untuk mengingkari apa yang mereka berada di atasnya. Da'wah mereka adalah tauhid. Walakad Baasna fi kulli ummatin rasulan Ani'budullaha. Wajudan ibu ta'ud. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan Ani'budullah. Beribadalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala Wajudan wajtanibut Wajudan wajtanibut taghut. Dan Jauhilah oleh kalian at-taghut, kullu ma ubida min dunillah. Seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Karena mereka berdusta seperti itu alasannya apa? Agar mereka selamat daripada kritikan. Jadi ini adalah perintah Allah kata mereka. Padahal bohong dan juga tipu daya belaka. Allah musta'an. Atau beliau, falhasil kesimpulannya, anna al kadhibi ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam huwa min umuril al jahiliyah. Hati-hati. Bahwasanya menisbahkan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu merupakan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. al muslimi an yahdhara min hadzal 'amal al-khabith. Maka wajib atas setiap orang muslim untuk berhati-hati dari amalan perbuatan yang sangat jelek dan hina ini. Dan itu merupakan tanda-tanda orang munafik, berdusta barakallahu fikum. Naam. Ayatul munafiki salas. Nah, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza hadatsa kadzaba. Naam, apabila dia berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia berkhianat. Wa billah. Itu tanda-tanda nifak amali. Tanda-tanda orang munafik yang nifaknya adalah amali. Hati-hati barakallahu fikum. Yuhdar. Diperingatkan. Naam. <clears throat> Waqad la yakdzib huwa 'ala Allah. Waqad la yakdzib huwa Allah. Bisa jadi orang terkadang dia tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, lakin la yataharra fi naqlil umur in anillahi wa an Ini juga bahaya juga. Kata beliau, waqad la yakdzibu huwa Allah. Dia pada asalnya tidak ingin berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, lakin akan tetapi la yataharra. Dia tidak teliti, tidak memperhatikan, tidak teliti fi naqlil umur di dalam menukilkan sebuah kabar atau perkara-perkara anillah dari Allah Subhanahu wa taala wa rasul rasulih ya, tentang Allah dan tentang rasulnya. Nah, jadi enggak tadi sembarangan itu. Wal fatawa la yataharra fiha. Dan juga fatwa-fatwa yang dia tidak teliti di dalamnya. Fa idza kana man qalahu khata'an, nah maka apabila yang yang dia nukilkan ada kekeliruan wa huwa lam yatasabbat dalam keadaan dia tidak tasabbut, tidak mencari kejelasan benar atau tidak, Naam, wa nasharahu 'alan nas dan dia langsung menyebarkan atas manusia, fa innahu yasiru ahadul kadzibin. Maka dia pun akan dikhawatirkan menjadi salah satu daripada para pendusta. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih barakallahu fikum wa hafizakumullah, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam sebuah artikel Nah, kalau fikum sebelum kita sampaikan kita teliti terlebih dahulu, benar ataukah tidak. Adapun kalau Allah dan kalau rasulnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah as-sahihah yang benar datang dari Rasulullah maka itu nggak diragukan lagi. Sekarang kalau ada artikel atau kabar-kabar yang menisbahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau itu adalah Allah atau itu adalah ucapan Rasulullah maka teliti dicek. Nah, kalau fikum. Apalagi kabar itu datang dari orang yang tidak sikap, tidak terpercaya, dari kalangan orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wahai orang-orang yang beriman apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa sebuah kabar fatabayyanu ay eh, fatasabbatu maka carilah kejelasan benar enggak kabarnya ini apakah sekedar omong kosong saja atau sekedar dusta atau qila qal nah barakallahu fikum jelasan seperti itu karena terkadang enam saudara-saudara kita ikhwah ahlussunnah wal jamaah terkadang berserai berai atau saling benci dan bermusuhan gara-gara sebabnya kabar yang tidak jelas tadi. Nah, mengkabar si fulan katanya seperti ini ya. Katanya siapa? Kata si fulan. Si fulan yang bilang siapa? Yang bilang si fulan. Akhirnya ujung-ujungnya teman silsilah al-fulaniyah. Dalam artian apa? Kabarnya enggak jelas. Kalau tanya siapa yang bilang si fulan? Si fulan siapa yang bilang si fulan? Nah, fulan dari mana? Dari istrinya si fulan. Akhirnya istrinya fulan dari siapa? fulana Udah kan dari fulan dari fulana Paham ya? Ujung-ujungnya enggak jelas kabarnya. Allah musta'an. Seperti ini perlu diperhatikan, jangan bermudah-mudahan dalam menukilkan sebuah kabar, terkadang malah justru membuat perpecahan. Nah, barakallahu fikum ukhuwah dakwah ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebabnya apa? Tidak jelas dalam menukilkan sebuah kabar. Nah, barakallahu fikum. Upayakan kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang jujur dalam berucap, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qawlan sadida dan ucapkanlah kalian dengan ucapan yang jujur, yang benar. Nah, barakallahu fikum jangan sering apa? berdusta atau jangan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau atas nama Rasulnya atau berdusta di hadapan atau bersama atau untuk manusia. Jangan barakallahu fikum karena kedustaan itu perkara yang dilarang dalam syariat. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum habibakumullah sering kita jumpai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum bagi orang-orang dusta. Naam la'natullah al-kadzibin. Semoga Allah taala melaknat orang-orang yang berdusta. Naam, hati-hati, apalagi kalau sudah digelarin kadzab. Digelarin kadzab suka berdusta. Namam, suka mengadu domba. Naam barakallahu fikum dan semisalnya atau juluki dengan sebab suka mencaci maki itu hati-hati karena itu semuanya sifat mubalaghah yang maknanya adalah berlebihan dalam sifatnya oleh karena itu jangan sampai kita memiliki kriteria atau sifat-sifat yang jelek tersebut na'am jadi untuk masalah penyebaran kabar harus hati-hati ya nah ini enggak ikhwah enggak akhwat sama saja karena terkadang nah barakallahu fikum ributnya rumah tangga atau saudara kita sendiri ikhwah sunnah sebabnya karena keliru dalam menukilkan kabar tadi keliru dalam menukilkan kabar tidak jelas kabarnya dari mana eh, di dalamnya ada unsur apa cacian, makian misalkan atau sindiran atau kritikan akhirnya nah barakallahu fikum yang punya masalah pribadi dia langsung ketemu menyebarkan kemana-mana yaudah itu nanti ya dijuluki dengan silsilah fulaniyah tadi nah jadi rentetannya jalurnya sanatnya kalau teliti cuman ujung-ujungnya si fulaniyah tadi paham ya atau si fulanah tadi awalnya dari si fulan nah fulan dicek lagi dari siapa si fulan fulan dari mana fulan fulan dari mana dari istrinya si fulan nah istrinya sudah bukan fulan lagi fulanah sudah ujung-ujungnya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita semuanya baik fulan ataupun fulanah tidak boleh melakukan hal yang seperti itu keadaannya. Diteliti terlebih dahulu. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini wa yasiru qad an-nas bi hadha asy-syai' alladzi naqalahu lahum wa nasharahu bainahum. Dan akhirnya jadilah. Nah, dia telah membahayakan manusia dengan sesuatu ini yang dia menukilkan untuk mereka dan dia menyebarkannya di antara mereka karena tidak ngecek dulu gitu loh. Nah, dikhawatirkan nanti masuk dalam apa? Dalam mengadu domba namam. Nam, eh, barakallahu fikum. Naklu, eh, nah barakallahu fikum naklu. Naklul kalam bainan nas ala jihadil ifsad itu. Namam atau namimah adalah naklul kalam bainan nas ala jihadil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak merusak hubungan ukhuwah. Misalkan si A nah dengan si B, datang si C. Si C mengatakan si A, kamu katanya orangnya katanya kamu tuh nggak jujur. Kata si siapa? Kata si B. Akhirnya si C datang lagi ke si B. Si B katanya kamu tuh orangnya nah kalau jualan nggak pernah jujur, kamu tuh bohong. Kata siapa? Kata si A. Akhirnya si A dan si B kelahi, ribut. Sebabnya apa? Si C tadi si pengadu domba. Namam. Nah, hati-hati barakallahu fikum ya. Kita lihat sini, wal wajibu anal ahadits al-mawdhu'ata al-makdzubata la tarwa la turawwaj. Maka yang wajib bahwasanya hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang di dalamnya ada unsur dusta la turawwaj hendaknya tidak disebarkan wala turwa tidak diriwayatkan bal tuhasaru wa tudayaqu bahkan dibatasi bahkan dipersempit dalam arti ditutup gitu ya wa annal mu'adha wad du'ata Nah, dan hendaknya para pemberi nah, para pemberi nasihat atau para dai yatasabbatuna fi ma yaquluna 'anillahi wa rasulih. Hendaknya mereka meneliti kembali terhadap perkara yang mereka ucapkan tentang Allah dan Rasulnya. Kadzalika fi umuril halalil haram wal fatwa demikian juga berkaitan masalah perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram dan juga dalam berfatwa. Alaihim an yatsabbatu fi sya'niha. Maka wajib atas mereka semuanya untuk mencari kejelasan dan meneliti kembali terhadap perkara tersebut wa alla yata'ajjalu fiha dan hendaknya mereka tidak tergesa-gesa dalam berfatwa, tidak tergesa-gesa dalam mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil. walanya billah al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Sikap tergesa-gesa datang dari syaitan sedangkan sikap berhati-hati datang dari Allah Subhanahu wa taala li'annal al-khata'a fiha qaulun 'ala Allah bighairi ilmin dikarenakan kekeliruan di dalam berfatwa kekeliruan dalam menghalalkan dan mengharamkan nah itu merupakan ucapan dan ucapan atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu Nah barakallahu fikum wala takfu ma laysa ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana 'ankum mas'ula. Nah, akan tanya semuanya dan jangan kau mengikuti perkara-perkara yang kamu tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya enam sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati itu semuanya masing-masing akan dipertanyakan akan ditanyain nanti semuanya barakallahu fiikum. enam. Apalagi kalau berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengharamkan loh, Allah taala menghalalkan misalkan, Allah taala membolehkan. Ternyata enggak ada dalilnya, cuma penyandaran semata agar sesuai dengan hawa nafsunya. Dilarang, hati-hati. Enam karena agama ini bukan dibangun di atas apa? sembarang atau bukan dibangun eh, di atas hawa nafsu, namun dibangun di atas agama atau agama ini dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata sebagaimana nukilkan Al-Majmu' Fatawa, "Na'am barakallahu fikum fala yahilu li ahadin an yatakallam fid din na'am bi ghairi ilmin." Tidak dihalalkan bagi seorang pun berbicara dalam agama Islam ini tanpa ilmu. Wala yu'in man yatakallam eh, fid din bila ilmin dan tidak diperbolehkan menolong orang yang berbicara dalam masalah agama ini atau di dalam agama ini tanpa ilmu au adkhala fid din ma laysa minhu atau masukkan nah barakallahu fikum menolong orang yang masukkan dalam agama ini perkara yang bukan termasuk bagian dari agama hati-hati barakallahu fikum sumber kita adalah dalil nah berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab Madaridus Salikin beliau memperingatkan bagi orang-orang yang memisahkan diri dari dalil sungguh dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Kata beliau, nambar kalau fikum wa man faraqad dalil, dhalla an sawa'is sabil." Dan barang siapa yang dia menisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, kata beliau. Kemudian, nambar kalau fikum hafizakumullah wala sabila ila Allah wal jannah." siwal kitab sunnah kata beliau dan tidak ada, tidak ada jalan lagi menuju kepada Allah dan surga Naam kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah wa kullu tariqin dan setiap jalan atau setiap jalan barakallahu fikum lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya turuqu al-jahim wasyaitanir rajim kata beliau. Dan setiap jalan yang tidak diiringi nah, dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah maka itu adalah jalan-jalan menuju neraka jahim dan jalan syaitanir rajim. Wal a'udzu billahi barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Hati-hati. Nah, sandaran kita dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah wa man faraqad dalil dalla 'an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Naam waliyadu billah. Ya, naam. Kita lihat di sini. Wa kadzalika at-takdzibu bil haqqi as sabiti 'anillah. Demikian demikian pula mendustakan naam terhadap kebenaran, ada kebenaran dustakan. Naam, kebenaran yang datang dari Allah dan rasulnya la yaqilu fil jarimah anil kadhibi 'ala Allah wa rasulih. Ini juga apa? Tidak kalah sedikitnya di dalam terjatuh dalam jarimah, nam kriminalitas atau kejahatan. Nah, barakallahu fikum berupa kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nam kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah" Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idza'ah. Naam. Maka siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala dan mendustakan dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya ijah ketika datang kepadanya. Wadhalika annahu idza lam yuwafiq hawa yang seperti ini seringnya apabila tidak mencocoki hawa nafsunya dia akan mendustakan menolak hawala raddahu bitakdzib wa tashkik fih maka dia berupaya berusaha untuk menolaknya dengan mendustakannya atau bikin keraguan atau meragukannya kafir ini ahli ahwa seperti perbuatan orang-orang pengekor hawa nafsu. Jadi seringnya barakallahu fikum yang kita saksikan fenomena yang terjadi, seseorang menolak kebenaran iman karena hawa nafsunya atau karena permasalahan pribadi atau karena dia sendiri adalah orang bodoh, tidak paham masalah ilmu yang benar sehingga ada kebenaran ditolak. Wal wa illa barakallahu fikum pada asalnya al-haqqu aqwa minar yang lain kebenaran lebih kuat nam daripada sekedar pemuka atau pemimpin di muka bumi ini kemudian yang namanya kebenaran ahqqu an yutaba lebih berhak untuk diikuti barakallahu fikum oleh karena itu nam berkata Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih dalam kitab Adabut Talab faman khalafa as-sunnah sabitah fala hujjata fi ahadin man khalafa as-sunnah sabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla adaduhum aw katsur kata beliau maka tidak memiliki hujjah seorang pun fala hujjata fi ahadin maka tidak ada hujjah bagi seorang pun eh, barakallahu fikum khalafas sunnah thabitah an Rasulillah yang menyelisih sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qalla 'adaduhum aw kathur. Baik jumlah mereka sedikit maupun banyak, tidak punya hujah sama sekali.